Bismillah. inalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 24 April 2021 bertepatan dengan 12 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Salatil Witr wa Tarawih yang mana kita sekarang masuk kepada sesi ke-25. Dan pada kesempatan sesi ke-25 ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Telegram yang masih berhubungan dengan salatul witr. Intinya kajian ini akan datang namun ditanyakan dikarenakan perkara yang urgen menimbang kepada waktu sehingga tidak apa-apa kita jawab. Maka sebelum kita masuk kepada menjawab pertanyaan dipersilahkan kepada saudara kita untuk mentasmi amat. قال المؤلف حفظه الله الباب الرابع استحباب صلاة الوتر عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا تطوعا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل إلى إلى نحو أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب هل لكم أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا فقام فيه رجل فقال يا رسول الله ما الذي تعهد إلينا قال واعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا الجنة متفق عليه حديث صحيح بغيره وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنه أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال karena Nabi Sallallahu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena karena tidak yusalli ala rahilatihi nafal masjidah faida arada ayyasalil maktubah nasaran fastaqbal al-qiblah Bukhari قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني شروط صلاة التراويح والوتر الأول شروط شروط الوجوب الشرط الأول شروط الوجوب الإسلام قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله تعالى فإن أشركت لحبطن عملك وقال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حسن عمله وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولملك الزوات على والرابع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلاء من ترى منها عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم إذا أصبح أحدكم ولم يجد فليوتر حسن غيره قال المؤلف حفظه الله تعالى الثالثة كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداومه ولا يدعوه في سفر في هدر ولا سفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن في سفر ولا هدر ركعتي الدهى الدهى وصوم ثلاثة أيام من الشهر وأن لا علم إذا إلا على وتر حسن لغيره عن عبد الله بن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير يدير على راحلته متفق عليه الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر بقدر لمن فات منها عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو أو نسيه فليصلي إذا ذكره متفق عليه صحيح إلا قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء من كان منه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على وزره أو نسيه فليقضيه إذا ذكره فليصليه إذا ذكره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح إذا أصبح أحدكم قبل أن يوزر ولم يوتر فليوتر وعن أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر فقال فقال إن إن إن ملكه من الليل فقال إني أصبحت ولم أوتر فقال أوتر حسن إلا قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء من فات منه عن أبي هريرة عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن مسلم أو نسي فليصليه صدق صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحد منكم لم يوسف فليوسف حسن لغيره أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أصبحت لم أوتر فقال إنما المثل بالليل فقال يا نبي الله إني أصبحت لم أوتر فقال أوتر حسن قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء لمن فات منها عن ابي سعيد الخدري قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على وتر او نسيه فليوتر فليصليه اذا ذكره صحيح لغيره عن إني أصبحت ولم أوتر قال فأوتر حديث حسن بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم مع حفظ الصيام صوم ثلاثة أيام غير شهر وصلاة الضحى وصلاة الضحى وبأن أنا ما أن ما أعدت Yeah soal Soal yang pertama Assalamualaikum Ustaz Sa'id Semoga Allah mudahkan segala urusan dakwah Ustaz dalam berdakwah ada pertanyaan tentang kunut witir, apakah ada syariatnya, kapan melaksanakannya terutama saat tarawih? Barakallahu fiik. Bismillah. Pertanyaan tentang permasalahan kunutul winter dan kapan dilaksanakan. Permasalahan kunutul winter barakallahu fikum adalah permasalahan yang sedang viral di zaman sekarang terutama di bulan Ramadan dan hampir mendekati dari separuh dari Ramadan. Maka pertanyaan tentang kunut witr, kunut itu bermacam-macam, maka takhid dengan kunut witr lebih memperjelas bahwa yang diinginkan adalah pembacaan kunut di waktu sholat tarawih di sholat witr. Maka di sana ada kunut yang lain seperti kunut nazilah dan nanti di pembahasan yang lain ataupun di soal jawab kita bahas. Dan di sana ada kunut yang lain, kunut sholatil fajr yang terus menerus dilaksanakan setelah sholat di saat sholatil fajr. Adapun masru'iyati kunutul witr sesuai dari pertanyaan maka telah datang pensyariatannya secara umum global dan secara tafsir perincian secara description adapun datang secara umum global hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi dulu melaksanakan kunut di dalam witirnya seperti dari hadis-hadis yang bersifat global dan umum datang dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam karena yutiru bi salat rakaat karena yaqra' fil ula isma rabbikal a'la wa fi thaniyah ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad wa yaqnutu qabla ruku' Sahihnya Nabi melaksanakan kunut al-witr. Di sini bersifat umum. Dan juga di hadis yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena yutiru di salat bisa dihisma wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqnutu qabla ruku'. Dan hadis Datang dari sahabat yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud yang bersifat umum. Anak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqnutu fil witr qabla ruku. Bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan kunut witr sebelum ruku. Maka dari tiga hadis yang kita sebutkan tadi maka hadis ini hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis yang pertama dari Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari jalan Sufyan an Zaid an Sa'id bin Abdurrahman Ibnu Abza an Abihi an Ubay bin Ka'ab. Bahwa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dulu melaksanakan witir tiga kali dengan pembacaan Qul Ahad di akhir dan juga kuliah Yuhal Kafirun di tengah dan di awalnya dengan sabihisma maka hadis ini hadis yang sahih dan juga hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Dainuri di Majalis Jawahirul Ilm dan atau tabrani di kitab Ad-Du'a dan atau hawi di Muskil Athar dari jalan apa ibnu Muslim an Ala ibnu Musayyib an Habib Ibnu Abi Thabit an Ibnu Abbas dengan lafaz yang kami sebutkan witir tiga itu membaca sabi qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dan dulu Nabi melaksanakan kunut witir setelahnya maka hadis ini meskipun dhaif dikarenakan Habib Ibnu Abi Thabit dia jelas di sini mendengar dan Allah Ibnu Musayyib Sikoh namun apa Ibnu Muslim disebutkan oleh para ulama wahwal khafaf dia laisa bil qawi hafalannya tidak begitu kuat maka hadis Ibnu Abbas yang dhaif karena ada apa Ibnu Muslim al khafaf yang hafalannya lunak, tidak begitu kuat, bisa naik kepada derajat Hasan paling sedikit dengan hadis yang sebelumnya dari Ubay bin Ka'ab yang sahih lidati. Dan juga dikuatkan dengan hadis Ibnu Mas'ud yang kami sebutkan tadi. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Qunut seperti dinukilkan oleh Ibnu Jauzi di kitabnya At-Tahqiq dan Az-Zailai di Nisbroya. dan di sanatnya dari jalan Mansur ibnu Yakub. Dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai an Alqamah an Ibni Mas'ud. Semua rijalnya thiqat kecuali Mansur ibnu Yakub, maka dia tidak diketahui oleh para ulama dari ilmi jahil wa ta'dil maknanya majhul. Maka sanad yang ketiga pun dhaif. Maka dari sini datang dari Ubay, kemudian Ibnu Abbas dan datang juga dari Ibnu Mas'ud semua pendalilan yang bersifat umum bahwa Nabi melaksanakan kunut witr setelah di saat melaksanakan witr yang tiga Kemudian di sana ada hadis yang lebih menjelaskan tentang permasalahan kunutul witr. Di sini hadisnya ditambah dengan lafaz kunut witr tersebut. Maka di hadis dari Al Hasan Al Ibnu Ali radhiyallahu anhu yang mana disebutkan di hadis Al Hasan ibnu Ali. kisah antum lihat di matan bab yang ke-9 Al bab Jadi pelajaran kita sesuai dengan matan namun kebetulan ada soal jawab. Mujud adalah hadis 130 ke bawah. Maka di dalam Permasalahan kuno Twitter selain dari hadis yang bersifat umum juga ada hadis yang bersifat khusus. Lebih description lapetnya. Bahkan bagaimana lapet kuno tersebut. Maka telah datang dari Al-Hasan Ibnu Ali. Alamani Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kalimat. Aku luhuna fi kunutil witr. Allahumma dini fi man hadait. Wa'afini fi man afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait maka di dalam hadis dari Hasan Ibnu Ali di sini disebutkan lafaz tentang permasalahan lebih detail dari lapor punuk Maka hadis ini telah terjadi istilah di kalangan para ulama apakah lapor kunut yang disebutkan di sini di dalam kunutul witr ataupun bukan itu pun khilaf yang warid namun yang rajah dia adalah dari kuno kilometer. Maka kita bahas sedikit tentang pembahasan lafaz kuno kilometer ini dari segi ilmu hadis. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Abu Ya'la, Ibnu Jarud di Muntaqahnya dan Ibnu Huzaimah semuanya dari jalan Abi Ishaq As-Sabi'i an Yazid Ibnu Abi Maryam an Abil Hawra Qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witr. Dari sanad yang kami sebutkan berujung kepada Hasan Ibnu Ali mengatakan Nabi mengajariku kalimat yang aku baca di qunutil witr. Maka sanad ini semua rijalnya sifat kecuali As-Sabi'i dan dia adalah imam muhaddis. Namun, meskipun dia mudalis dan telah beranak telah diikuti oleh anaknya Yunus ibnu Ishaq as-Sabi'i. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani serta Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud di Muntaqah dari jalan semuanya Yunus ibnu Ishaq an Buraid ibnu Abi Maryam As-Saluli an Abil Hawra anil Hasan ibni Ali. Dengan lafaz yang sama bahwa Nabi mengajariku kalimat di saat aku membaca kunutul witr. Maka inilah yang menjadi landasan pendalilan yang menetapkan doa kunutul witr. Dan ini dipakai dari jumhur ahlul muhadithin. Kemudian di sana ada yang mengilahkan. Sebagian mengatakan bahwa kalimat kunutul witer itu yang rojeh kata mereka tidak ada. Karena apa? Karena di sana ada periwayatan dari Su'bah Ibnu Hajjaj. Seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah bahwa Syubbah Ibn Hajar meriwayatkan dari Burey Ibn Abi Maryam an Abil Hawra dari Al Hasan Al Basri. Kemudian ditanyakan tentang doa kunutul witr. Sebutkan karena yu'allimuna hada doa. Dulu Nabi mengajariku doa ini. Allahumma dini fiman hadait. Walam yulkar al kunut walal witr. Ini yang jadi masalah. Di sebagian riwayat diriwayatkan oleh Imam Asy'ubah sama sanatnya dari Buraid dari Abil Haura dari Al Hasan tidak disebutkan lafaz kunutul witr. Hanya doa saja Allahumma dina Nabi hadait tidak disebutkan kunutul witr. Maka dari sini sebagian dari para ulama membahas tentang permasalahan al-khilaf. Apakah kunutul witr di sini do'if, maklul, syad, ataupun dia itu riwayat yang sahih Ama para ulama yang mengatakan katanya asyad adalah periwayatan dari Ibnu Huzaimah. Dan Imam Ibnu Huzaimah sendiri yang meriwayatkan di dalam sahihnya Sahih Ibnu Huzaimah dan mengilahkan di mana dia mengatakan subbah ahfad min adad mitli Yunus wa Abu Ishaq. Maka subbah lebih kuat hafalannya dari hanya sekedar Yunus Ibnu Ishaq dan bapaknya Abu Ishaq. Yang mana di sini wajah pentarjihannya Imam Syu'bah lebih kuat hafalannya. Dan dia tidak menyebutkan riwayat tentang penyebutan kunutul witr. Maka ini wajah pendalilan dari syar. Maka Ibnu Huzaimah memandang hadis ini tidak dipakai. Dan begitu pun Ibnu Mulakin menukilkan di dalam kitabnya Al-Badr Al-Munir Wahadihi lafzah ala mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat laisat mahfuzah. Di sini dia menafikan bukan dari permasalahan syad. Permasalahan periwayatan Al-Hasan Al-Basri. Di mana dia mengatakan kenapa tidak kuat? Karena Al-Hasan Ibnu Ali kubida Al-Mustafa bahwa Ibnu sama di sini. Dari segi permasalahan intiqah dan ketidakmampuan Al-Hasan Al-Basri untuk meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwa Al-Hasan Ibnu Ali apa bukan Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibnu Ali sebulisan dikatakan dia meninggal Nabi dia umurnya 8 tahun. Maka bagaimana seseorang umur 8 tahun bisa menghafal hadis ini? Ini penafian dari Ibnul Mulakin. Lalu dari ikhtilaf para ulama di antara mereka ada yang melaksanakan syad maknanya mengatakan hadis ini tidak benar. Tadi Ibnu Huzaimah mengatakan syad karena riwayat Syubah lebih kuat dari Yunus dan bapaknya Abu Isa As-Sabi'i. Dan yang kedua dari periwayatan Al-Hasan Al-Basri, Nabi meninggal dia umurnya 8 tahun. Apakah dia hafal dari Nabi dan sebagainya. Ini pendapat ulama yang menafikan. Dan pendapat ulama yang mensahihkan terutama ulama ahli hadis maka lebih banyak Al-Qawlu yang mensahihkan maka telah disahihkan oleh Abu Isa Tirmidzi di saat mengatakan hada haditsun asan Dan bahkan disebutkan kami tidak mengetahui kata Imam At-Tirmidzi hadis tentang kunutul witr ahsan min hada yang lebih baik dan lebih kuat daripada ini. Ini menjadi penarilan bahwa Imam At-Tirmidzi pun menghasankan hadis ini, mensahihkannya. Dan juga Al-Iraqi di dalam tahrij ahadits Ihya disebutkan hadis Al Hasan Ibnu Ali tentang kunut diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmidzi dihasankan An-Nasai dan dia dari hadis yang hasan. Dan disebutkan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Disahihkan oleh Al-Iraqi. Dan juga oleh Imam An-Nawawi di Majmu' Al-Fatawa, uh, di kitabnya Al-Majmu', bukan Majmu' Al-Fatawa, Al-Majmu'. Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i kata An-Nawawi wa di bi isnadin sahih intaha. Imam Nawawi pun mensahihkannya. Dan begitu pun Al-Busiri di kitabnya Ithaful Khairah Al-Mahrah disebutkan Abu Ya'la dan Ahmad bin Hanbal Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang semua rijalnya sikor Bahkan Ibnul Mulakin sendiri yang dia menafikan pendengaran Al Hasan Ibnu Ali telah terjadi ikhtilaf dari segi penghukumannya. Marah-marah dia mendoakannya seperti yang tadi kita baca. Dan marah-marah dia mensahihkannya. Seperti di kitab Tuhfatil Muhtad ila Adiyatil Minhaj. Dia katakan hadis Hasan Ibnu Ali diriwayatkan oleh Al-Arba'ah di isnad ala syarti sahih. Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim ala syarti sahihain. Maka Ibnu Mulakin pun ucapannya di sini ada yang mendoibkan dan ada yang mensahihkan. Adapun dari ulama ahlul hadis di zaman now, maka telah disahihkan hadis ini oleh dua ulama di zaman now. Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Maka keduanya telah mensahihkan hadis ini. Maka mana yang rajah wallahu a'lam yang rajah hadis Hasan Ibnu Ali tentang penyebutan lafaz kunutul witr dia dibaca pada saat kunutul witr maka ini yang rajih wallahu a'lam lalu bagaimana menjawab dari mereka yang mendoifkan yang pertama pendoifan dari Ibnu Huzaimah Imam Muhaddis di kitabnya Sahih Ibn Huzaimah disebutkan bahwa perkara ini adalah perkara yang syad. Karena Imam Subah lebih kuat dari keduanya. Maka kita jawab bahwa ilah di sini ghairu qadihah. Ilah terbagi menjadi dua, ilah yang qadihah yang mendoifkan hadis dan ilah yang boleh qadihah yang tidak mendoifkan hadis. Maka di sini ilahnya Ghairu Qadihah. Karena Abu Ishaq dia rawi yang sikoh. Bahkan imam. Dan mempunyai mutaba'ah anaknya Yunus. Meskipun dia saduk Hasanul Hadith. Maka telah mengangkat tadlis dan kewahaman dari bapaknya Abu Ishaq. Maka tambahan lafad fi kunutil witr jabar ziyadah makbula bukan ziyadah yang syad. Maka ini jawaban kita kepada Imam Ibnu Huzaimah dan yang mengikutinya karena mereka mempermasalahkan lafaz fi kunutil witr. Imam Subah tidak menyebutkannya. Namun di sini Yunus Ibnu Abi Ishaq dan bapaknya derajatnya, hafalannya Yunus meskipun Hasanul Hadis tetapi Abu Ishaq as dia imam namun ada penyakit hadis maka terangkat hadisnya dengan mutabaah dari anaknya maka dari dua riwayat ini wallahu a'lam yang mendekati kepada kebenaran adalah bisa dipakai riwayat ini dari periwayatan Abu Ishaq yang mudalis ditambah anaknya Yunus. Dan ini seperti disahihkan oleh Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani di era Dan yang terdahulu seperti kami sebutkan yang mensahihkan dari ulama Al-Iraqi, Al-Busiri, An-Nawawi dan juga sebelumnya siapa? Sebelum An-Nawawi tidak mencatat kalian. Imam At-Tirmidzi Ini jawaban kita kepada penjelasan dari Imam Ibnu Huzaimah bahwa tidak bisa dihukum syad karena Abu Ishaq Imam dan juga Yunus anaknya juga Saduq Hasanul Hadis. Adapun membantah ucapan Ibnu Mulakin yang mana Ibnu Mulakin sendiri tadi saya sebutkan goncang Dia mengatakan kewahman, keraguan dari periwayatan Hasan Ibn Ali yang masih kecil, kemudian di riwayat yang lain dia mensahihkannya. Maka kita jawab, adapun ucapan Ibnu Mulakin fi tauhim riwayat Hasan Ibn Ali an jidihi dikarenakan katanya masih kecil 8 tahun, maka ini pendoifan yang takalluf yang berlebihan. Cara pentaifan yang berlebihan, yang ekstrim, yang tidak masuk kepada kaidah ilmu hadis. Maka min ibni sabar. Maka bisa jadi berapa banyak anak yang tujuh tahun atau delapan tahun telah meriwayatkan hadis yang banyak dan menghafalkan dari Al-Quran. Iya apa tidak? Seperti di zaman kita, anak-anak kita, tujuh tahun sudah, delapan tahun sudah banyak menghafal Al-Quran. Dan bahkan ya umu qaumahu. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi imam untuk makmumnya. Karena dijadikan sebagai orang yang paling banyak hafalannya dan dia umurnya 7 ataupun 8 tahun. Contohnya seperti ucapan Al-Jarmi. tu qawmi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana gulam ibni sit Sabah sinin. Maka diterjemah di kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan Usdul Gobah dan yang lainnya disebutkan sahabi Al-Jarmi mengatakan amamtu qaumi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana gulam. Maka aku di zaman Nabi masih hidup aku mengimami kaumku yang mana kaumnya tidak banyak yang menghafal Al-Quran dan hanya dia yang menghafal Al-Quran Aku mengimami mereka dan aku berumur enam dan diriwayat tujuh tahun. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa enam tahun, tujuh tahun itu adalah usia yang sangat potensial untuk menghafal Al-Quran, maka bagaimana dengan hanya sekedar menghafal hadis yang pendek seperti doa witr di sini? Allahumma hdina man hadait wa afina man afait wa tawallana man tawallait gampang. Maka di sini pengwahman peragu-raguan dari Ibnu Mulakin atas pendengarannya dari Nabi karena dengan alasan umurnya 8 tahun ini yang merupakan penjarahan yang takalluf kepada hadis ini. Maka cucu Nabi Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu selain itu dia rojul yang zaki, dia anak yang pandai. Bukan maaf sakit dari segi hafalannya, tapi dia adalah anak yang cerdas. Dan dia mempunyai tahamul lil Dia mempunyai kemampuan untuk menghafal. Maka Abdullah Budon dia telah menghafal kalimat ini dari kakeknya. Dan di riwayat yang lain, dia telah meriwayatkan hadis-hadis yang lain. Selain hadis ini. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan Ibnu Ali. Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ma yaribu ila ma la yaribu Fa'ina inna sidqa wa inal kadiba Raibah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Syu'bah dari Burayd dari Abil Hawra dari Al Hasan ibnu Ali. Haddatsani bisayin hafidhuhu min Rasulillah. Kemudian dia meriwayatkan dari Nabi maka hadis ini hadis yang sahih semua rijalnya thiqah disahihkan oleh Syekh Al Albani dan Syekh kami Mukbil dengan sanad yang sama dari Al Hasan Al Basri dan nah, afwan dari Hasan Ibnu Ali yang mana diambil oleh Abu Hawra dan Abu Hawra diambil oleh Buret dan Buret dari Su'bah. Maka kalau hadis yang kita sebutkan di kunut twitter menolaknya karena dengan alasan Al Hasan umurnya masih kecil. Lalu bagaimana Al Hasan Al Basri meriwayatkan hadis dengan sanad yang sama? Yang mana dia diambil hadisnya dari Abu Hawra dan Abu Hawra diambil dari Burey dan Burey diambil dari Subah. Maka di hadis yang diriwayatkan Ashabu Sunan pun seperti itu. Hasan mengatakan, aku menghafal Nabi mengajariku kalimat untuk doa kunutul witr. Allahumma nafi man hadait wa nafi man afait dan seterusnya. Maka kenapa Ibnu Mulakin menolak riwayat ini dan menerima para ulama riwayat hadis yang berlapat lain. yang lapatnya seperti disebutkan tadi Dak mayaribuk ilama layaribuk fa inna sirqatu tumak nina wa inal kadhiba raibah maka tinggalkanlah dari keraguan-raguan dan bertelekanlah kepada apa-apa yang tidak membuat kalian ragu di dalam hati bahwa sungguhnya asidr kebenaran itu tidak meragukan. Orang jika bicara sidr dia tidak takut. Wa inal kidba raibah. Adapun kedustaan maka dia itu raibah. Dia itu keguncangan, ketakutan. Maka hadis ini hadis yang sahih diterima oleh para ulama. Lalu kenapa hadis Witr dari Hasan ibnu Ali juga diragukan dari hafalannya, padahal sanatnya sama. Maka ini jawaban kita kepada Ibnu Mulakin. Dan selain itu yang menguatkan tentang periwayatan penyebutan doa witr di sana ada jalan lain mutabaah dan syawahid untuk riwayat Yunus dari bapaknya dalam penyebutan kunutul witr. Adapun mutabaah telah datang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Yahya bin Tariq Yahya ibni Abdillah bin Salim an Musa ibni Uqbah an Abdillah ibni Ali anil Hasan ibni Ali. Alamani Rasulullah SAW haula al kalimat. Allahumma dini biman hadain. Maka sanad ini menjadi mutabah karena dari jalan bukan dari Abu Hawra dan bukan dari Buraid dan bukan dari Abi Ishaq ataupun dari Yunus. Tetapi di sini mutabaah dari jalan yang lain dari jalan Yahya ibnu Abdullah ibnu Salim dari Musa ibnu Uqbah dari Abdullah ibnu Ali baru dari Al Hasan ibnu Ali. Maka hadis ini meskipun baik dan dia juga mungkate karena Abdullah ibnu Ali ibnu Hussein tidak mendengar dari Al Hasan ibnu Ali. Maka ini hadis yang mengkotek menjadi penguat. Bukan dari jalan Yunus dan bukan dari jalan Abu Ishaq. Adapun syahid maka telah datang dari sahabat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dari jalan Ibnu Jurayj Akbarani Man Sami'a Ibnu Abbas dari Ibnu Jurayj Imam meriwayatkan dari yang mendengar dari Ibnu Abbas dan dari jalan Muhammad Ibnu Ali bahwa dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut dengan kalimat yang disebutkan tadi di sholat subuh dan di sholat witr. Mahdi hdini liman hadait wa afini liman afait dan seterusnya. Dan syaratnya di sini baik maka syahid ini penguat. Seperti disebutkan di dalam matan juga Maka di sini dari jalan Ibnu Abbas bahwa Nabi melaksanakan kunut witr. Selain dari jalan Al-Hasan Ibnu Ali tetapi dari Ibnu Abbas seperti disebutkan di dalam matan. Dari Ibnu Abbas dan Muhammad Ibnu Ali keduanya berkata bahwa Nabi melaksanakan punut subuh dan witr. Sahihnya punut witr. Karena punut subuh tidak kuat pendalilannya dan di sini pun sanatnya doaif namun punut witr bisa naik kepada derajat karena telah disebutkan sebelumnya dari Hasan Ibnu Ali dan asar-asar yang lain. Maka dari sini menjadikan penguatan periwayatan tentang permasalahan kunutul witr. Maka kunutul witr di sini datang dari Hasan ibnu Ali dengan lafaz karena ya fil witr maka di sini pendalilannya bisa dijadikan hujjah maka sah meskipun sangat-sangat yang menjadi penguat tadi dari Ibnu Abbas dia baik dan juga datang mutabaah dari Hasan selain dari jalan Yunus dan Abu Isa Ashabi pun baik mengkotek maka bisa jadi derajat ini naik kepada derajat yang menguatkan riwayat-riwayat lafaz kunut berwitr. Maka sebab itu Imam Al-Bayhaqi di kitabnya Al-Kubra mengatakan fasah bihada kullihi ana ta'limahu hada du'a waqa al-qunut salatu subuh wa qunutul witr wa inna buraid afdal hadis min wal min al-wajhain alladain datarna huma wa billahi taufiq maka Imam al Bayhaqi mengambil dari jalan mutaba'ah ini menjadi sahih. Namun di sini perlu ditambah dari lapak yang terakhir tadi disebutkan kunutul Fajar maka kunutul Fajar tidak bisa menjadi pendalilan naik dengan derajat ini karena kunutul fajr hadis-hadisnya memang doib. Adapun pengambilan kita dengan hadis ini dikarenakan ada lapor kunutul witr. Adapun kunutul fajar maka tidak ada yang kuat. Kemudian di sana datang syahid yang lain dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam at dan yang lainnya dari Hisham bin Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha akhbarani Al-Hasan bin Ali alamani doa al kunut fil witr Allahumma hadini biman hadait dan seterusnya maka asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim maka sanadnya sahih Terhasil dari jalan-jalan ini bisa naik derajat ini kepada derajat sahih sehingga lapor dari Hasan ibnu Ali alamani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa al kunut Allah mahdini fiman hadaib derajatnya sahih mahfud bisa diamalkan wallahu a'lam dan telah disahihkan para ulama. Baik, sekarang tinggal soal yang kedua tadi. Apa soal yang kedua? Disebutkan tadi. Hah? Kapan melaksanakannya, terutama saat tarawih? Barakallahu fiik. Telah terjadi pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan doa kunutul witr. Kapan pelaksanaannya? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dan khilaf di sini bukan khilaf yang sangat keras sehingga kita membedakan dan kita menjauhi jamaah dan kita tidak ikut sholat di belakang mereka tidak. Permasalahan kunutul witr tadi kami sebutkan telah disyariatkan. Lalu disyariatkannya bersama imam di dalam sholat tarawih apakah dimulai dari awal atau dimulai dari setengah bulan Ramadan. Dan di sini kita sekarang tanggal 12. Maka kenapa soal jawab ini kita dahulukan karena berhubungan dengan real amalan kita di malam-malam Ramadan ini. Maka para ulama telah terjadi khilaf di kalangan para mereka. Di antara mereka ada yang tidak kunut kecuali pada setengah bulan Ramadan. Dan ini madhab Imam ash dan Imam Ahmad yang rajin dari ucapannya. Dan di antara mereka ada yang melaksanakan kunut sepanjang bulan. Dan ini madhab Abu Hanifah. Dan di antara mereka ada yang tidak pernah kunut dari awal sampai akhir. Ini pendapat Imam Malik. Maka permasalahan kunut di dalam salat tarawih permasalahan khilaf yang tidak begitu kuat. kapan pun yang jelas salat tarawih ada witernya dan di witer itu apakah membaca kunut atau tidak. Tadi hadisnya telah kita sahihkan dari Hasan Ibnu Ali, namun kapan waktunya itulah di sini. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah memilih di dalam Majmu al-Fatawa amal kunut fil witr bahwa jaizun wa laysa bilazimin. Faman famin eh, famin ashabihi man lam yaqnut wa minhum man qanata fi nisfil akhir min Ramadan wa minhum man qanata as-sunnah kulliha atau as-sanah kulliha Maka terserah dalam permasalahan ini. Adapun pendalilan-pendalilan tentang permasalahan ini, maka pendalilannya tidak ada dari hadis secara marfu. Hanya dikeluarkan asar-asar yang mana asar-asar ini bisa dijadikan pendalilan mimbar kita mengikuti akar salaf. Adapun dari ucapan Nabi maka tidak ada. Lalu bagaimana? Kapan kita mengamalkannya? Wallahu a'lam. Jika ingin melaksanakannya dari awal sudah lewat. Jika di awal kita melaksanakan pun tidak apa-apa. Dan jika ingin melaksanakan di di setengah dari bulan Ramadan pun tidak apa-apa. Semuanya ada dalil asal. Maka dalilnya dengan perkara yang mutlak bagi mereka yang melaksanakan dari awal hadis dari Al Hasan ibnu Ali. Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kunutul witr Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man di sini bersih mutlak. Tidak tidak dibatasi di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan maka Ali eh, maka Hasan ibnu Ali menceritakan dia mendengar Nabi mengajariku kunut tidak dibatasi kapan, terutama di bulan Ramadan ini. Bersifat mutlak. Dan di sana ada asar yang hasan yang bersifat penjelas. Karena yaknutu sana kuliah. Fil witr qabla ruku bahwa Ibnu Mas'ud dulu melaksanakan kunut di saat sholat winter pada satu tahun semuanya. Apa makna istilah? Istilahnya adalah di sini kisah kuliah maknanya dia melaksanakan kunut di awal dari Ramadan. Maknanya satu Ramadan penuh. Ini asar dari Ibnu Mas'ud yang mana riwayatnya Hasan. Dan datang asar-asar dari yang lain dari Ubay bin Ka'ab di saat dia menjadi imam di Ramadan wa kana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan. Dulu Ubay bin Ka'ab di saat menjadi imam kapan menjadi imam? Di saat diperintah oleh umat di hadis yang Al-Bukhari. Maka diriwayatkan dengan derajat yang hasan li ghairi bahwa Ubay bin Ka'ab kana yaqnutu finis fil akhir min Ramadan. Dia melaksanakan kunut di setengah akhir dari bulan Ramadan. Dan derajatnya Hasan di Ghairi. Dan datang juga dari Abdullah bin Umar, karena layak nutu fil winter ila finis min Ramadan. Dan juga telah datang dari Abdullah bin Umar bahwa dia tidak melaksanakan kunut kecuali di setengah dari bulan Ramadan. Adapun akal Ibnu Umar maka banyak sekali jalannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan Ayub an Nafi' an Ibnu Umar. Maka derajatnya sahih yang lafadznya dulu Ibnu Umar kana la yaqut fil witr ila min min Ramadan. Dimulai dari setengah Ramadan maka semua rujanya sifat Ayub, Ma'ruf as Ibnu Abi Tamimah, dan Hamad Ibnu Zaid. Ini yang ke atasnya, namun kita ambil ke bawah dari Nafe dari Ibnu Umar. Maka Nafe Imam dan Ibnu Umar Imam. Dan begitu pun asar dari Ubay bin Ka'ab. Asar Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Tariq Ma'mar an Zuhri an Ubay karena yaqnutu finis fil akhir min Ramadan ba'da ruku' bahwa dulu Ubay pun menjadi imam dan melaksanakan kunut di pertengahan terakhir di bulan Ramadan dan semua rijalnya di sini sikot kecuali Az-Zuhri tidak mendengar dari Ubay. Maka sanad ini dhaif, Zuhri meriwayatkan dari Ubay dan mursal terputus kepada Ubay. Namun bisa naik kepada derajat yang Hasan li Karena Imam Az-Zuhri alim ahlul Hijaz, ahlul Madinah. Dan begitu pun Al Hasan ibnu Sirin dari ulama ahli Basrah. Maka di sini bisa naik kepada derajat Hasan dikarenakan telah datang dari riwayat Abi Daud Yang mana riwayat Abi Dawud dan Al Baihaqi datang dari jalan Al Hasan Al Basri dari Umar bin Khattab. Dulu Umar memerintah Ubay bin Kaab untuk sholat dan disebutkan dulu melaksanakan kunut di pertengahan Ramadan dan sanadnya itu juga dikarenakan Al Hasan Al Basri tidak mendengar dari Umar maka bisa naik kepada derajat yang hasan dari riwayat ini. Dan juga datang dari riwayat Abdul Razak dari Makmar an Ayub an Ibn Sirin dari Ubay. Dulu Ubay Ibnu Ka'ab memimpin salat dan melaksanakan witir di pertengahan bulan Ramadan. Dan ini juga Baif Ibnu Sirin tidak bertemu dengan Ubay. Maka dari jalan-jalan ini bisa naik kepada derajat Hasan Tigoirik dari Ubay Ibn Ka'ab. Alhasil barakallahu fikum dengan sahihnya riwayat-riwayat dari Ubay dan Ibnu Umar yang mana mereka dari salaf kita melaksanakan kunut witir di setengah bulan Ramadan maka ini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan mutlak muqayyad. Di mana hadis Hasan Ibnu Ali diriwayatkan dalam keadaan mutlak, Nabi mengajariku untuk membaca kunut itu kapan? Maka ditakir oleh amal para sahabat Ka'ab Ibn Ubay Ibnu Ka'ab dan Ibn Umar itu di pertengahan Ramadan dan bersifat mutlak juga dari atar Ibnu Mas'ud kapan saja bisa dilaksanakan. Namun atar Ubay dan atar Ibnu Umar mentakib Allahu a'lam yang baik adalah kita melaksanakan kunut di bulan Ramadan mulai dari setengah seperti pada malam-malam ini. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari soal jawab. Wa naktafi ila Wajazakumullahu khairah. Wabarakallahu fi ilmikum. Apa kesimpulannya barakallahu fikum? Kesimpulannya doa dari permasalahan Twitter dia adalah doa yang masruh. Itu dari soal yang pertama. Dan yang kedua, kapan kita melaksanakan doa kunutul witr? berjamaah ini di dalam sholat tarawih maka di saat pertengahan dari bulan Ramadan dan sekarang sudah tanggal 12 mendekati waktu maka insya Allah jika ingin dimulai dari malam ini atau yang akan datang silahkan untuk melaksanakan witir dengan membaca doa kunutul witr. Baik. Kapan mau dilaksanakan? Yang jelas is on.